melalui radio, melalui streaming, Facebook ataupun YouTube. Radio Albayan Cianjur, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. surau gabung Pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian tentang zikir. Kamis yang lalu kita sudah menjelaskan empat golongan manusia dalam hal berzikir. Pertama yang hanya berzikir secara lisan saja kedua dengan hati saja, ketiga dengan hati, lisan dan seluruh anggota badan dan ini sebaik-baik zikir. Keempat, orang yang tidak pernah berzikir baik dengan hati, lisan, anggota badan atau apapun. Dan itu seburuk-buruk manusia. Sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan az-zikrul masyru'. Bagaimana sih zikir yang disyariatkan? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan zikir yang disyariatkan yang hukumnya mustahab. Mustahab itu disukai, dianjurkan, disunnahkan. Zikir adalah ketaatan kepada Allah. Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk berzikir. Perintah zikir ini ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang sudah diterangkan. Jadi ini ibadah takarub yang luar biasa hebatnya. Tapi ada tapinya seluruh ibadah, seluruh takarub wajib memenuhi dua persyaratan bila dia ingin diterima. Kalau dua persyaratan ini diterima, dua persyaratan ini dipenuhi, barulah, barulah ibadah itu diterima oleh Allah SWT. Pertama, ikhlas. Meniatkan amalan itu hanya untuk Allah termasuk zikir. Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas hanya bagi dirinya seluruh ibadah itu Al-Quran ada dalam Quran surah Al-Bainah ayat yang kelima dalam Al-Kahfi 110 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi Allah berfirman faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Maksudnya momen pertemuan dengan Allah itu adalah momen yang amat sangat kita harapkan. Karena kita akan bahagia di sana. Adapun orang kafir tidak berharap bertemu dengan Allah tapi pasti akan bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah adalah momen yang paling mereka benci yang tidak diharapkan. Tapi pasti pertemuan itu. Nah karena pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang pasti Baik orang taat atau maksiat Orang yang soleh ataupun orang yang salah Maka kita harus pastikan Bahwa saat ketika kita bertemu dengan Allah adalah saat yang paling kita nantikan yang paling kita harapkan. Karena pertemuan itu pertemuan yang membahagiakan. Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada dia dengan sesuatu pun ahadan itu isim mufrad dalam bentuk nakirah. Isim mufrad itu kata benda bentuk tunggal. Nakirah itu umum. Ditandai dengan adanya tanwin ahadan. Itu maknanya umum apapun bentuknya atau siapapun ahadan ini bisa berarti malaikat, para nabi, para wali yang sudah mati, setan, jin atau benda-benda mati seperti bintang, bulan, batu, patung, kayu, bambu dan yang sejenisnya. Tidak boleh dalam beribadah kepada Allah kita sekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Disekutukan dengan malaikat tidak boleh. Disekutukan dengan para nabi dan para rasul tidak boleh. Disekutukan dengan ruh orang-orang yang soleh yang sudah mati tidak boleh. Disekutukan dengan kepentingan dunia dalam beribadah. Tidak boleh. Maksud disekutukan itu niat kita dibagi dua. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk yang lain selain Allah. Sebagian untuk penilaian Allah, sebagian untuk penilaian manusia. Sebagian niat ingin dipuji oleh Allah, sebagian yang lainnya juga ingin dipuji oleh manusia. Ini namanya menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Resep agar ketika berjumpa dengan Allah kelak dalam keadaan bahagia adalah amal soleh secara ikhlas. Allah menyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada Siapa orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Maka hendaklah dia beramal soleh Dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu pun Ini ikhlas Murni semuanya untuk Allah. Itu Al-Kahfi 110. Juga diterangkan dalam An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik termasuk syirik kecil. Syirik itu mendoakan Allah dalam hal ibadah. Termasuk syirik kecil ria, ujub, sum'ah, takabur, dan yang sejenisnya itu syirik kecil. Termasuk ke dalam ayat ini. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bi. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, besar ataupun kecil kalau itu terbawa mati, wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki, ya. Ini ayat semuanya berbicara tentang ikhlas. Lawan dari ikhlas adalah syirik. Ikhlas meniatkan ibadah hanya untuk Allah syirik meniatkan ibadah untuk Allah dan untuk selain Allah. Kalau meniatkan ibadah untuk selain Allah, walaupun kadar untuk Allahnya lebih besar, 80% untuk Allah, 20% untuk selain Allah, tetap syirik. Allah tolak. Hadis kursi riwayat Imam Muslim menyatakan ana agna syuraka'i anis syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan saingan. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan, tapi dia menduakan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, menyekutukan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya, Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Alias dia apa? Ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi syarat yang pertama sebuah ibadah diterima oleh Allah ikhlas termasuk zikir. Zikir ini wajib dilandasi dengan ikhlas karena Allah. Tidak boleh zikir dengan niat ingin dipuji. Siapa tahu kalau orang tahu bahwa kita rajin zikir, orang itu muji kita. Orang itu memberi kepercayaan duniawi kepada kita. Orang-orang kemudian berebut mulung mantuk kepada kita. Ah, itu mah ria atau sum'ah. Ria ingin dilihat, sum'ah ingin ingin didengar dengan zikirnya ya maka tertolak amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu ini syarat yang pertama Syarat yang kedua ibadatullahi azza wa jalla bima syara'a wa adzina bih. Syarat diterimanya ibadah adalah ibadah dengan cara tata cara pelaksanaan yang disyariatkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Nih ada perintah ibadah. Kedua tidak hanya perintah nih juklaknya. Petunjuk pelaksanaan dari ibadah itu harus begini nih. Perintah dilaksanakan tapi pelaksanaannya semau gue ditolak, tidak diterima. Berarti dia bikin-bikin syariat baru dalam beribadah kepada Allah. Allah tegur tuh dalam Al-Quran, dalam surah Ash-Shura 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Atau apakah mereka memiliki syariat membuat-buat syariat bagi mereka dalam melaksanakan agama mereka yang tidak Allah izinkan. Allah tidak memerintahkan melakukan amalan itu, dia lakukan. Maka beribadah kepada syariat Allah beribadah kepada Allah dengan syariat dari Allah sesuatu keharusan. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk ibadah, Allah juga lengkap memberikan petunjuk pelaksanaan ibadah tadi secara rinci dan detil. Dan beribadah sesuai dengan syariat Allah tidak mungkin terlaksana tanpa melihat contoh real yang nyata dari utusannya dari utusan Allah. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu model real yang nyata tentang benarnya tata cara pelaksanaan ibadah. Maka wujud nyata rasa cinta kita kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu surah Ali Imran ayat 31 kata Allah katakan oleh Muhai Muhammad in kuntum tuhibbunallah bila kalian benar-benar mencintai Allah fattabi'uni ikuti aku ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi cara yang benar untuk mencintai Allah itu dengan cara ikut sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam. Apa akibatnya? Yuhbibkumullah. Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ingat, setiap pelaksanaan sunnah Rasul melahirkan dua ini dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Makanya dibaca yuhbib bukan yuhbibu. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum bukan wa yaghfiru Dalam bahasa Arab disebut dijazmkan yuhbib tanda jazmnya dengan sukun yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dan dijazmkannya fi'il mudhari tersebut disebabkan karena dia jawab dari syarat. Syaratnya ikuti aku. Jawabnya Allah akan cinta kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Syarat ini sesuatu yang harus dipenuhi. Jawab ini efek atau akibat kalau syarat tadi terpenuhi. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, pasti kecintaan Allah akan Allah curahkan kepada kita dan pasti ampunan Allah akan Allah berikan kepada kita. Ini kandungan ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti itu Rasul. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Juga dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, apa saja yang diperintahkan Rasul kepadamu, ambil olehmu, dan apa saja yang dilarang, jauhi. Terus kalau tidak diperintah tapi juga tidak dilarang Tapi itu pelaksanaan ibadah kepada Allah gimana? Jangan dilakukan karena kalau tata cara ibadah kepada Allah itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu men- me- melakukannya. Kullau kana khairan la sabaquna ilaih. Katakan oleh seandainya ini baik, bagus, kalau perbuatan itu baik, baik, bagus, pasti Nabi dan para sahabat sudah lebih dahulu melakukannya ma min khairin illa qad bayantu lakum. Tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah aku jelaskan kepadamu semuanya. Semua kebaikan sudah dijelaskan. Kalau yang tidak dijelaskan berarti itu tidak baik. Menurut kacamata syariat, walaupun menurut otak kita <laughs> baik, apa yang baik menurut otak kita, menurut perasaan kita belum tentu baik dan benar menurut kacamata syariat ya. Coba sholat subuh harusnya dua rakaat, kita tambah satu rakaat lagi, tiga rakaat. Seluruh isi tiga rakaat ada keburukan tidak? Tidak ada. Semua isinya fatihah, surat, ruku, sujud, duduk, salawat kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. ada keburukan rut otak dan perasaan kita. Apa salahnya ya? Nambah satu rokaat lagi sebab isi rokaat ketiga semuanya apa? Baik, bagus, gak ada yang buruk. Apa salahnya? Menurut otak kita menurut perasaan kita tapi menurut kacamata syariat buruk karena apa nambah-nambah aturan Allah Mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh Nabi dalam beribadah kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada perintahnya dariku tentang amalan itu, maka amalan itu tertolak. Ya. Termasuk zikir, maka ketika berzikir ikuti tata cara berzikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di dalam momennya atau waktunya bagi zikir yang muqayyad. Muqayyad itu zikir yang terikat baik oleh waktu, oleh momen atau oleh kejadian atau oleh amalan. Ketika mau tidur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa mau tidur bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu yang sahih riwayat Imam Bukhari. Bukan sebalik sebaliknya uh, ahya wa amut. Amut dulu baru ahya ya. Nah, itu hanya untuk tidur mukhayyad dengan tidur. Jangan dibaca pas mau ngaji. Pas mau ngaji duduk bismika Allahumma amutu wa ahya. Tibra atau <laughs> Terlelap ya, salah penempatan doa. Dan isi doanya, isi zikirnya adalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di antara zikir-zikir yang disyariatkan. Pertama, dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin mi'ata marrah. Kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu harzan minasyaitani yaumahu eh, yaumahu dhalik hatta yumsiyah walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikir ini familiar ya. Sering kita dengar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam sehari seratus kali. Sehari seratus kali. Ini enteng apa gampang? Enteng dan gampang. 100 kali itu nggak akan 5 menit ya. Kalau umpamanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa detik itu? 5 detik, 6 detik. Kali 100, 600 detik. Berapa menit? 600 dibagi berapa? 60. Sepuluh menit sepuluh menit jadi nggak sampai lima menit lebih dikit <laughs> lebih dikit ya atau kurang dikit nggak capek kok ya nah <clears throat> siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala qadir enggak enggak sampai lima detik seratus kali dalam sehari, apa akibatnya? Dia memperoleh pahala sebanding dengan membebaskan sepuluh e, sepuluh hamba sahaya, sepuluh budak. Itu pahalanya gede bingit loh. Terus akan dicatatkan bagi dia seratus pahala kebaikan dan dihapus dari dia seratus dosa keburukan. Kata orang Sunda mah tepira Nggak seberapa Cuma mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Laul mulku walul ala kulli qadir Seratus kali dalam sehari maka pahalanya membebaskan sepuluh orang budak diberikan pahala seratus kali kebaikan dihapus seratus kali dosa terus wakana syaitani yaumahu dan zikir itu menjadi benteng bagi dia dari godaan setan di hari itu hatta yumsia sampai sore hari seharian Allah menjaga membentengi orang itu dari godaan setan al-Quran Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih tak ada seorang pun yang lebih utama dibanding orang ini illa rajulun amila aktsara min kecuali orang yang mengamalkan zikirnya lebih banyak daripada seratus kali boleh lebih dari seratus kali Amalannya enteng atau ringan, pahalanya gede. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Jangan sampai ada orang yang kebablasan tidak mau mempelajari ilmu mustalahul hadis sebab rumit. Lalu dia enteng saja untuk mengetahui hadis itu sahih atau Daif gampang. Kalau ada amalan ringan tapi pahalanya gede pasti itu Daif. Otak dia yang membuat kaidah begitu ya dari mana itu? Ini hadisnya ada, amalannya enteng tapi pahalanya gede. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari sanadnya sahih man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah khuttat anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabal bahr Siapa orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi enteng tuh berapa detik mungkin dua tiga detik subhanallah wa bihamdihi dalam sehari seratus kali subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi mungkin dua ratus detik itu 200 detik ada 3 menit ya ada lah lebih dikit kalau dikebut bisa kurang dari 3 menit gitu dari 2 menit begitu apa yang terjadi huttats anhu khotoyahu akan dihapuskan bagi dia kesalahan-kesalahan dia sekalipun kesalahannya sebanyak buih di lautan buih di lautan itu banyak ataukah sedikit banyak ya. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasalam kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ada dua kalimat Dua kalimat ini enteng di lisan. Tidak bikin ngos-ngosan. Tidak sampai keringetan. Tidak mengeluarkan biaya. Nggak perlu kuota. Nggak perlu pulsa. Tidak sampai tipe bergeg dan tipe pereket. Nggak ada terjemahan. Tidak berat intinya mah enteng di lisan tapi berat di timbangan dan paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Dua kalimat. Apa dua kalimat itu? Pertama, subhanallah wa bihamdihi. Itu kalimat pertama. Kedua, subhanallahil azim. Enteng. Gak perlu lima menit untuk menghafalkan dua kalimat ini. Satu menit juga hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat. Enteng di lisan tapi di timbangan uh, berat banget. Terus paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Ini amalan enteng dan ringan tapi pahalanya gede. Hadisnya sahih apa Sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itulah maka kalimat itu adalah kalimat yang luar biasa dahsyatnya. Jadi banyak zikir-zikir enteng, mudah, sahih hadisnya, pahalanya besar. Tapi jarang orang mengamalkannya. Sedangkan hadisnya dhaif atau bahkan palsu puluhan ribu kali tapi tidak ada jaminan untuk memperoleh keutamaan apapun orang banyak mengamalkannya. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau aku mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kalimat tuh? Empat. Tasbih, tahmid, tahlil takbir tasbih membaca subhanallah tahmid membaca alhamdulillah tahlil membaca la ilaha illallah takbir membaca Allahu Akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams kalau aku mengatakan empat kalimat zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari di hari itu. Semua orang kita suka banget melihat matahari terbit di setiap pagi ya. Suka, seneng banget gitu. Apalagi mataharinya kelihatan. Tapi Nabi SAW jauh lebih menyukai membaca empat kalimat zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Kultu kata Abu Dhar. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi ahabbil kalam ilallah." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Antusias dia, semangat ingin tahu untuk diapakan, diamalkan karena kalimat ini paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mau diamalkan. Berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Inna ahabbal kalam ilallah subhanallahi wa bihamdihi." Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah adalah Subhanallah wa bihamdihi. Dua, tasbih dan tahmid. Kenapa? Sudah kita pernah terangkan makna subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah adalah nafi, alhamdulillah adalah isbat. Subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Apa arti maha suci Allah? Allah itu tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki keburukan, suci dari semua itu. Itu maknanya nafi. Apa arti nafi? Menolak meniadakan seluruh keburukan, seluruh aib, seluruh kekurangan dari diri Allah. Ditolak adanya keburukan itu. Allah nggak punya keburukan, nggak punya kekurangan, nggak punya aib, nggak punya hal-hal yang tidak layak bagi diri Allah. Itu suci dari itu, maha suci Allah. Di dalam tasbih terkandung naf, uh, isba, uh, nafi. Nafi itu apa? Menolak hal-hal buruk dari diri Allah. Hal-hal yang tidak layak dari diri Allah. Alhamdulillah ini isbat. Isbat itu menetapkan seluruh kebaikan bagi diri Allah. Segala puji bagi Allah. Memuji demikian karena kesempurnaan sifat Allah dari segala segi. Kesempurnaan sifat Allah pun begitu sempurna. Maka pujian kepada Allah mengandung makna isbat. Isbat itu menetapkan seluruh kebaikan yang menyebabkan Allah layak dipuji. Seluruh ketinggian sifat, seluruh keagungan, seluruh perkara yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini selaras dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah ada dua kalimat. Kalimat pertama nafi, kalimat kedua isbat. Kalimat pertama la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, ditolak, diingkari, dinafikan, ditiadakan seluruh sesembahan yang lain. Nafi namanya. Illallah itu isbat kecuali Allah satu-satunya yang layak diibadati dan disembah hanyalah Allah itu isbat. Nafi dulu baru isbat. Itu tauhid yang murni. Subhanallah itu nafi, meniadakan, menolak, mengingkari adanya aib, kekurangan, adanya hal-hal yang tidak layak bagi diri Allah, dinafikan, diingkari, ditiadakan. Alhamdulillah. Lalu ditetapkan seluruh sifat-sifat terpuji bagi diri Allah Azza wa Jalla. Makanya dua kalimat itu tasbih dan tahmid adalah kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim, kalau tadi dari Abu Dhar Al-Ghifari. Ini dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul kalami ila Allah arba'." Kalimat yang paling dicintai oleh Allah ada empat Pertama subhanallah Kedua walhamdulillah Ketiga la ilaha illallah Keempat Allahu Akbar Yang tadi ya Terus Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadhurruka bada'ta. Enggak masalah bagi kamu dengan zikir manapun kamu memulai boleh. Kalau tadi kan urusannya tasbih, urutannya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Enggak mesti begitu. Mau takbir dulu, terus tahlil, terus tasbih, terus tahmid boleh. Mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Mau la ilaha illallah terus Allahu akbar lalu subhanallah walhamdulillah boleh. Bi ayyihinna bada'ta la yadurruk. Mana saja kalimat yang kamu ingin awalkan nggak masalah bagi kamu. Nah, itu contoh-contoh zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan dan disunnahkan, baik di awal hari, di tengah hari ataupun di akhir hari. Dan banyak lagi Contoh-contoh zikir ketika mau tidur, ketika bangun dari tidur, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, dan seterusnya. Mau makan setelah makan, mau jima ketika menaiki kendaraan, ketika melihat hilal atau bulan sabit, ketika melihat turunnya hujan ketika mendengar suara halilintar menyambar dan banyak zikir-zikir yang lainnya yang masyhur diamalkan dan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam maka mengamalkan seluruh zikir itu luar biasa dahsyatnya apa efeknya pertama dia termasuk orang-orang yang Al-Zakirin Allah kathir wa zakirat. Orang yang banyak-banyak berzikir. Kedua, zikir tersebut menjadi benteng bagi dia dari godaan setan. Setan itu menjauh loh. Ketiganya melahirkan pahala yang banyak. Keempatnya menghapus dosa seperti yang tadi diterangkan. Kelimanya memberi efek yang luar biasa sesuai dengan peruntukannya dan diterangkan efek dari doa itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh efek, kalau orang keluar rumah lalu membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Tawakal ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allah beri dia kecukupan, Allah diberi dia perlindungan, Allah diberi dia pertolongan. Sampai setan menyatakan kepada kawan-kawannya, apa yang bisa kamu lakukan kepada orang yang sudah diberi perlindungan, diberi kecukupan, diberi pertolongan? Gak bisa apa-apa. Setan gak bisa berbuat apa-apa. Ketika masuk ke dalam WC membaca nama Allah Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khabais atau bismika Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabais. Di dalam uh, WC-nya kita buka pakaian terbuka aurat. Di sana ada siapa? Setan laknatullahi alaih. Maka setan enggak bisa melihat aurat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan inna satra ma auratin nas wa yunil jin ayyakula bismillah. Penutup atau penghalang antara aurat manusia di dalam WC dan penglihatan jin adalah dengan menyebut nama Allah ketika memasukinya. Ya. Ketika hmm, saya agak nggak tega memberikan contoh ini banyak anak-anak kecil. Anak-anak yang masih kecil tutup dulu kuping. Ketika seorang suami mau melakukan hubungan dengan istrinya, lalu dia membaca doa sebelum berjima. Apa akibatnya? Akibatnya kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, kalau ditakdirkan dia memiliki anak hasil hubungan itu, maka anaknya tidak akan disentuh tergoda oleh setan sedikit pun. Ini efek dari apa? Dari doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu Wasallam. Efeknya itu luar biasa. Cuma kita aja yang seringkali tidak tidak menyadari ya. Walhasil amalkan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita maka rasakan sensasinya. Bolehkah zikir hanya dengan isi mufrad saja? Mana isi mafrud hanya menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang hanya dengan domir saja. Hu, hu, hu, hu. Ada yang begitu? Ada. Hu singkatan dari huwa. Apa arti huwa? Dia. Siapa yang dimaksud? Allah. Tapi zikirnya hanya hu, hu, hu. Atau kadang Allah, Allah, Allah. Dibolehkankah apakah tidak? Para ulama menerangkan amma dzikru bil ismil mufrad alladhi lahaja bihi ba'dul mutaakhirin minas sufiyah alladhina dhallu sabila ka Allah Allah Allah Allah au hu hu hu hu falaysa bimashru'in la fi kitabillah wala fi sunnah wala huwa ma'thurun minas sahabah wala an ahadim min salafil ummah Adapun berzikir dengan isim mufrad yang banyak dilakukan oleh kalangan sufiah mutaakhirin yang keliru mengambil jalan hidup dengan mengatakan zikirnya Allah Allah Allah atau hu hu hu hu maka ini tidaklah disyariatkan sama sekali baik dalam kitab Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu pun asar dari e, sahabat dan ulama salafus soleh sedikit pun tidak ada dalil yang menyatakan hal itu Bahkan ada bahkannya sebagian dari mereka mengatakan bahwa zikir lengkap la ilaha illallah umpama itu hanya zikir untuk orang awam. Adapun orang khusus dengan level tinggi nggak perlu la ilaha illallah secara lengkap cukup Allah Allah Allah atau kadang-kadang hu hu hu hu atau kadang-kadang hmm, hmm, hmm, hmm. cukup begitu saja. Dan mereka ada dalil yang dipegang dari Quran dan hadis. Quran yang dipegang oleh mereka benar apa salah? Benar, nggak ada Quran yang salah. Nggak ada ayat Quran yang keliru. Semua ayat Quran pasti benar. Apa aja yang salah? Pertama penafsiran, pemahaman, interpretasi. Yang kedua aplikasi. Ah, dalam salah satu hadis Nabi Ali salatu wassalam mentalkinkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyatakan Allah Allah. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tiga kali, lalu Ali pun mengatakan tiga kali. Ada hadis seperti itu. Ya Ali laqi Allah, Allah, Allah. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan Allah, Allah, Allah. Hadis ini maudhu. Maudhu itu apa? Palsu. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab As-Suluk tentang kepalsuan hadis ini. Ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan hadis palsu sama dengan berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam man kadzdzaba alayya fal yata'ba'wa maq'adahu minan nar. Hadis ini mutawatir satu-satunya hadis yang disepakati kemutawatiran secara lafzi. Siapa orang yang berdusta atas namaku secara sengaja, siap-siaplah untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Ya. Kedua, ada ayat yang terdapat dalam Al-An'am ayat 91. Dalam ayat itu Allah menyatakan Qulillah Qul Allah Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun Kata Allah Katakan olehmu Allah Dan tinggalkan mereka dalam pembicaraan debat mereka Dalam keadaan mereka lalai karena bermain-main dalam ayat ini dikatakan kul katakan olehmu Allah. Nah ini ayatnya kata Allah katakan Allah makanya Allah Allah Allah. Ayat itu ada dalam surah Al-An'am ayat 91. Pertanyaan apa ayat ini sahih apa dhaif? Tidak <laughs> ada ayat yang dhaif ya. Semua ayat pasti benar. Istilah sahih dhaifah hanya untuk Hadis. Ya ada ayat yang sahih, yang daif, yang falsif. Semua ayat pasti benar, termasuk ayat ini. Ya. Kata para ulama di antara Imam Ibn Qayyim menyatakan hadza min tahrifihim lil kalim an mawadihi. Ini termasuk merubah makna atau maksud kalam Allah firman Allah dari makna yang sebenarnya kepada makna lain yang tidak dimaksud karena apa? Karena surah Al-An'am 91 tersebut itu lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyatakan agak panjang. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'." Qul man man anzalal kitaba alladhi ja'a bih جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس tubdunaha wa tukhfuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul Allah thumma dharhum fi khawdin yal'abun kata Allah mereka orang-orang Yahudi tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan Ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan apapun nih kepada orang ini Maksud orang ini kepada Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad ngaku menerima wahyu yang Allah turunkan kepada beliau Kata orang Yahudi Allah tidak menurunkan apapun Kul katakan oleh Muhai Muhammad Siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa Sebagai cahaya, sebagai hidayah bagi manusia Lalu kalian jadikan kitab ini sekedar tumpukan kertas-kertas Kamu tampakkan apa yang kamu uh, mau tampakkan Dan kamu sembunyikan kebanyakan dari isi kitab ini Padahal kalian sudah mengetahui, sudah diajari apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu juga tidak diketahui oleh bapak-bapakmu. Siapa sih yang menurunkan kitab itu kepada Musa? Pul, jawab atau katakan oleh Muhai Muhammad, Allah, Allah yang menurunkan ini kitab ini kepada Nabi Musa. Jadi ayat ini Katakan olehmu Allah. Maksudnya jawaban dari pertanyaan tadi. Siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Jawab Allah. Tapi oleh mereka dipenggal hanya akhir dari ayat ini. Kul Allah. Katakan olehmu Allah. Ha ini ayat. Ya, makanya cukup Allah, Allah, Allah. Dijadikan zikir. Dengan lafaz mufrad saja, Allah saja. Padahal ayat ini konteksnya dengan jawaban dari pertanyaan siapa yang menurunkan kitab kepada Musa yang dibawa oleh Musa? Jawab Allah. Itu maknanya ya. Nah, ini yang pertama. Kedua, ada ayat lain yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Ini kan hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran Di antara ada umul kitab Ada ayat-ayat yang muhkamat Yang jelas, gamblang itulah umul kitab Wa ukhara mutasyabihat Ada lagi ayat yang mutasyabihat yang samar. Ayat yang samar wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwil atau tafsir dari ayat yang mutasyabihat kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah, Kata mereka, ai wa ma ya'lamu ta'wila hadzal ism alladhi huwa alladhi huwa alladhi huwa dzikru khasatul khas awil muhaqqiqina minhum wa hadza ma'lumul fasad wal buhtan. Kata mereka, tidak ada yang tahu takwil dari isim Allah kecuali dia Allah. Makanya cukup disebut Allah saja atau hu hu hu la singkatan dari huwa huwa kecuali orang-orang khusus di kalangan orang-orang khusus dan orang-orang yang muhakkikin yang mendalam ilmunya tentang Allah kalau mereka terapkan untuk level tertentu nggak perlu la ilaha illallah cukup Allah Allah atau cukup hu hu hu lebih tinggi lagi hmm hmm hmm itu yang mereka lakukan. Dan ini nyata-nyata fasid dan batilnya. Karena siapa orang yang paling tinggi level zikir dan keimanannya di kalangan manusia yang pernah ada? Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau ketika berzikir Allah, Allah, Allah atau hu hu hu atau ham ham ham? Tidak. Beliau lengkap dengan lafaz yang jelas, terang, tegas, tandas, ekses, atrak ya dengan mengatakan la ilaha illallah seperti itu. Inilah beberapa penjelasan tentang zikir-zikir yang disyariatkan. Pertama, zikir itu wajib dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti Rasul sallallahu sampai dalam tata cara berzikirnya ataupun lafaz-lafaz zikirnya ataupun momen-momen dan waktu-waktu dari berzikirnya. Berkata Syekhul Islam kepada seseorang yang mentakwil ayat tadi. Kata beliau, "Laukana hadza kama qultahu" Lakatabtal ayah wa ma ya'lamu ta'wila huwa munfasilah wa lam taktubhu muttasilah. Ini harus berkaitan dengan kaidah dalam ilmu nahu. Tadi dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwil dari hu huwa kecuali Allah. Nah, hu disebut domir muttasil. Muttasil itu nyambung. Biasanya untuk domir yang kedudukannya nasab atau jar. Seperti dorob tuhu aku telah memukul dia. Hu-nya ini dalam keadaan nasab sebab mafulun bi. Itu nggak bisa terjemahkan itu. Atau jar buhu kitabnya. Hu ini majrur karena dia mudhaf ilaih. Kitab mudaf hu-nya ilaih. Itu disebut damir mutasil. Mutasil itu nyambung karena penulisannya nyambung dengan kata sebelumnya. Huwa jadi hu, hiya jadi ha, anta jadi ka, antum jadi kum, anti jadi ki. Nah itu semua. Kalau huwa, huma, hum, hiya, huma, huna dan seterusnya disebut domir munfasil. Munfasil itu terpisah karena penulisannya dipisah. Kalau hu huma hum ha huma hunna ka ki gitu ya ka kuma kunna ka kuma kum ki kuma kunna itu muttasil karena disambung penulisan dikit belajar ilmu nahu Allah menyatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang mengetahui takwil dari hu. Hu di sini damir muttasil. Illa Allah, kecuali Allah. Nah, kata mereka sufiyahu di sini adalah huwa Allah. Tidak ada yang tahu tafsir ini kecuali Allah. Jadi hu hu hu, hu di sini maksudnya Allah. Maka berkata Syekhul Islam, seandainya apa yang kamu katakan ini benar, maka ayat di, uh, akan tertulis wa ma ya'lamu ta'wila huwa itu munfasil dan tidak mutasil nggak mungkin huwa yang harusnya munfasil menjadi sesuatu yang mutasil. Ini sudah menyalahi kaidah ilmu nahu. Sehingga tidak mungkin ayat tadi dimaknai demikian. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya zikir dengan isim mufrad yang dicontohkan oleh, oleh Nabi para sahabat dan para ulama dengan lafad Allah Allah Allah atau hu hu hu dan seterusnya tapi yang benar adalah secara lengkap la ilaha illallah Kalimat utuh dan lengkap la ilaha illallah adalah kalimat yang merupakan cabang keimanan yang paling tinggi dibanding cabang keimanan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Al-imanu bid'un wasabun, au bid'un wa situna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Disebut sekian karena bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wasabun bisa 73, 74, 75 sampai 79. Tidak dipastikan oleh Rasul SAW sekian. Tapi diberi space tujuh tujuh tiga empat lima tujuh enam tujuh tujuh sampai sembilan Dan cabang yang paling utama atau yang paling tinggi adalah qaulul ilallah ucapan la ilaha illallah, bukan ucapan Allah saja, bukan ucapan hu saja. Tapi kalimatnya lengkap. La ilaha illallah dan yang paling rendah tingkatan yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan al-adza al-adza itu yang mengganggu yang baik yang bahayakan atau tidak tapi mengganggu yang bahayakan, contoh beling-beling yang pecah berserakan di jalan bisa terluka orang atau kerikil-kerikil tajam atau cangkang atau kulit durian. Tajam kan? Atau tidak membahayakan tapi mengganggu seperti bangkai binatang di pinggir jalan. Membahayakan apa tidak? Iya bahaya bisa kehisap bakterinya iya atau kotoran. Itu al ada Kita buang. Itu cabang keimanan yang paling rendah. Jangan dilihat paling rendahnya, ah, paling rendah berarti paling sedikit pahalanya. Enggak, jangan. Gede pahalanya loh. Ya. Dan al-haya'u syu'batu minal imam Malu salah satu cabang dari iman. Nabi Ali Wasallam ketika menerangkan cabang-cabang keimanan dan memberi tiga contoh cabang keimanan, tiga contoh ini mewakili tiga unsur yang beramal dalam diri manusia. Pertama yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah ini mewakili amalan lisan la ilaha illallah. Kedua, imatatul adza anit tariq. Ini mewakili amalan anggota badan, tangan, kaki semuanya terlibat. Al haya syu'batun minal iman. Malu salah satu cabang keimanan. Ini mewakili amalan hati. Ada amalan lisan, ada amalan anggota badan, ada amalan hati. Semuanya cabang dari keimanan dengan tingkatan yang berbeda dan tingkatan tertinggi ternyata mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Walhasil Lakukan zikir dengan lafaz yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Kedua disunnahkan berzikir dengan suara yang lirih. Suara yang merendah. Tidak berteriak, tidak dengan mengeraskan suara. Lirih dan rendahnya suara mencerminkan rasa takut dan adab kepada Allah Azza wa Jalla. Etika, sopan santun kepada Allah. Dan ini yang Allah perintahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 205 وَذْكُرْ رَبَّكَ fi nafsika تَضَرُّعًا wa وَدُونَ wa مِنَ jahri minal وَالْأَصَالِ bil تَكُمْ wal asal Sebutlah nama Rabbu di dalam hatimu tadarruan dengan rendah hati Kata orang Sunda DPDP. Dengan santun, wakhifatan dan penuh rasa takut. Dalam riwayat dalam ayat lain wa dengan merendah dengan berbisik dengan merendahkan suaramu wadunal jahri minal qaul tanpa mengeraskan ucapan ketika berzikir bil ghuduwi wal asal baik setiap pagi ataupun setiap pekan wala minal ghafilin dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai Zikirlah dengan zikir yang menunjukkan penuh rasa harap, penuh rasa takut dan dipenuhi adab, etika sopan santun kepada Allah. Tidak dengan suara keras dan berteriak. Sehingga diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu an berkata Abu Musa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون عصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم kata Abu Musa kami bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan lalu Orang-orang ketika bertakbir mengeraskan suaranya, ketika berzikir mengeraskan suara, terdengar sampai ke tempat yang jauh. Padahal saat itu nggak ada speaker ya, apalagi zaman sekarang. Mendengar itu Nabi SAW berteriak, wahai manusia, sayangi diri kalian. Kalian tidaklah berseru kepada zat yang tuli tidak berseru kepada zat yang gaib yang jauh kalian berseru kepada zat yang maha mendengar lagi dekat dan dia selalu menyertai kalian ini teguran kepada orang-orang yang apa yang ketika berzikir berzikir berteriak ketika berzikir berseru dengan suara keras kencang pakai apa lagi Pakai speaker, apa niatnya? Niatnya umpah agar orang-orang tahu bahwa saya tukang zikir atau Daria itu mah. Niatnya biar orang-orang yang benci saya jadi tambah keki, dengki, puas. <laughs> Nah, itu sudah beda lagi niatnya itu. Tidak lagi ibadahnya. Apalagi di dekat kita, tetangga kita, mungkin ada yang sakit butuh istirahat. Mungkin ada anak kecil yang rewel ya, pas mau tidur kita teriak Allahu Akbar atau tasbih atau tahmid gitu zikir selain azan. Kalau azan ya harus keras, namanya juga manggil ya. Kalau zikir bukan manggil kepada manusia, tapi berdialog dengan Allah yang maha dekat dan maha mendengar. Nggak, nggak perlu teriak, nggak perlu pakai speaker. Ada anak yang pas mau ngalanyap mau tidur kita berzikir pakai speaker dia terbangun nangis lagi kasihan lagi ibunya harus menang nak neng nek meninak bobokan lagi itu si bayi sudah cangkel sudah pegel sudah panas gitu ya Orang yang pernah memiliki bayi pasti merasakan itu, ya. Maka zalim kepada orang lain. Terlebih bila zikir itu diiringi <laughs> dengan musik dan nyanyian. Dengan tepuk tangan, dengan siulan, itu persis ibadahnya orang-orang musyrik di Ka'bah zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'au wa tasdiyah. Fadhukul azaba bima kuntum takfurun dan sholat mereka di Ka'bah tiada lain kecuali dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Sekarang tidak bersiul, tidak bertepuk tangan, tapi diiringi oleh alat musik. Ya, mulutnya bertasbih, mulutnya bertahmid, mulutnya memuji Allah, tapi diiringi dengan suara tepuk tangan dan siulan. Kalau zaman sekarang ada alat musik, maka itu persis seperti yang ditegurkan oleh Allah kepada orang-orang musyrik ketika mereka itu melakukan ibadah di Ka'bah. Allah menyatakan wa makana salatuhum indal baiti illa muka wa tasbiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun ya. Ikhwan sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم Ada yang mau buku panduan amal sehari semalam ikhwan? Cung? Siapa namanya? Irfan. Sebutkan syarat diterimanya ibadah. Pertama harus disyaratkan oleh Allah kepada mencontoh Nabi Bisa ditambah? Yang benar ikhlas apa disyaratkan? Iya gitu Iyalah, <laughs> barakallah. Ahwat yang mau pegang mic ya, Ahwat yang mau menjawab pegang mic. Siap? Insyaallah. Sudah siap Ahwat? Ya, siap. Baik. Ahwat baca satu aja zikir yang Ahwat hafal yang biasa dibaca sehari-hari itu zikir ketika mau apa, doa ketika mau apa, terserah. Keluar rumah. Keluar rumah. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismika Allahumma ahmutu wa ahya. Ya. Afwan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barakallahu fiik. Nanti diambil ya. Sudah habis tadi ya. Dan gak ada yang mengingatkan saya tadi pagi saya harus bawa hadiah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum عليكم أستاذ وعليكم Saya seorang ahwat sedang hamil ke 8 bulan. Semoga ibunya anaknya sehat, bapaknya juga sehat. Anaknya lahir lancar. Ibunya diberi kesabaran, kekuatan. Semoga anaknya nanti lahir dalam keadaan normal sempurna dan menjadi anak yang soleh atau solihah ya. Saya dikasih amalan zikir oleh orang tua untuk diamalkan agar dimudahkan dalam proses lahiran nanti dengan jumlah yang ditentukan kemudian ditiupkan ke dalam air apakah itu benar sesuai sunnah enggak tidak tidak ada sunnahnya demikian tanya ke orang tua ibu tahu dari mana ini gitu. Ada dari orang tua saya, orang tua tahu dari mana. Terus dari kakekmu, buyutmu terus. Ah, dari Nabi, mana hadisnya? Kalau ada hadisnya sahih, oke okay, kita amalkan. Kalau enggak ada, maka itu amalan agama yang tidak mencontoh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kiat-kiat menjadikan amal ibadah kita ikhlas gimana? Sedangkan dalam hati kita selalu ada was-was yang menjerumuskan ke perasaan atau amalan syirik. Agar ikhlas pertama, pelajari asma dan sifat Allah. Dengan mempelajarinya kita tambah mengenal Allah, tambah mengenal syariatnya maka kita akan terbantu untuk ikhlas dalam beramal dengan mengenal sifat dan nama Allah rasa mahabbah kita, khauf kita, rojak kita, tawakal kita, ikhlas kita nanti juga akan akan bertambah. Berbanding lurus dengan pertambahan ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla ya. Allah berfirman innama Yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah para ulama. Allah menyebut takut tidak berarti hanya takut tapi seluruh sikap kepada Allah juga akan termiliki takutnya khauf eh, apa rajanya mahabbahnya tawakalnya termasuk ikhlasnya semuanya akan bertambah pada diri orang-orang yang berilmu karena ilmunya ini yang pertama pelajari asma dan sifat Allah kedua pelajari keutamaan dari ikhlas kita sudah terangkan tuh dahsyatnya keikhlasan. Agar kita kabita, agar kita tertarik, agar kita tersupport ingin meraih keutamaan ikhlas, lalu kita akan berusaha ikhlas. Ketiga, pelajari bahaya dan kerugian karena tidak ikhlas. Apa bahaya dari ria? Apa bahaya dari sumah, dari ujub dan takabur? Uh, bahayanya luar biasa besar. Pahalanya enggak dapat, dosanya gede, terancam neraka dan seterusnya. Akhirnya takut kita, akhirnya kita terdorong untuk berusaha ikhlas. Keempat, coba gaul dengan orang-orang soleh, solihah, berilmu dan ikhlas. Nanti kita akan terimbas dan jauhi pergaulan dengan orang-orang yang ujub, yang ria, yang sombong. Nanti kita akan terbawa ujub, ria dan sombong, ya, akan terpancing untuk itu. Dan terakhir jangan lupa berdoa, minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Jika telah zikir pagi dan petang tapi masih terjerumus maksiat disebabkan faktor lingkungan. Kenapa ya Ustadz? Apakah zikirnya tertolak? Taib barakallahu fik. Zikir adalah ibadah, sama dengan sholat, sama dengan haji, sama dengan Ramadan, saum maksudnya efek dari zikir dia akan dibentengi dari godaan setan, dijaga oleh Allah. Efek dari sholat dia akan terhindar dari fahsya dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Efek dari saum dia akan terjaga mulutnya dan perilakunya dari perbuatan zur. Malam yada qaulu zur wal amalabi. Falaisa haja fi ayyada atama wa Itu efek. Salat yang bagaimana yang bisa mencegah dari perbuatan kecil dan munkar? Salat yang benar. Ikhlas, khusyuk, mutaba'ah. Ya, ada penghayatan. Baru itu akan melahirkan efek yang luar biasa. Kalau salatnya tidak benar karena dengan ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun dan seterusnya ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Orang yang salat dan berbahagia dengan salatnya adalah yang khusyuk. Kalau enggak khusyuk enggak dapat kebahagiaan yang dijanjikan. Zikir juga begitu. Dikir yang berefek seperti yang diterangkan dalam hadis yang kita jelaskan tadi adalah dikir yang munisyarat syarat dia ikhlas. Ada penghayatan terhadap dikirnya. Dikirnya tidak sekedar di mulut tapi diresapi juga dengan hati dan sepenuh jiwa. Ketika kita keluar rumah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Itu yang zikir hanya mulut atau di, di, di, di, dibarengi dengan penghayatan hati. Kalau hanya mulut tidak dibarengi dengan penghayatan hati, efeknya tentu saja kurang. Daya perlindungan dari benteng yang diberikannya kurang. Masih bisa ditembus oleh setan? Iya masih. Tapi coba hayati dengan jiwa. Ketika mulut mengucapkan Bismillahi tawakal Allah Hati kita menghayati dengan menyebut nama Allah Aku bertawakal hanya kepada Allah La hawla wa la quwwata illa billah tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan untuk menolak yang madarat ataupun meraih yang manfaat kecuali hanya dari Allah Azza wa Jalla. Penghayatan itu yang beri efek perlindungan yang lebih besar ya. Jadi kalau kita zikir tapi masih merasa belum memperoleh efek dari zikir itu, jangan salahkan zikirnya, tapi ada persyaratan yang tidak kita penuhi dalam zikir tersebut. Ustaz, apabila ayah saya menyuruh saya memanipulasi nilai, beliau adalah mengajar. Karena beliau sudah tua, jadi beliau sulit untuk membaca. Harusnya pensiun atau tetapi bisa membaca subtitle di YouTube. Saya sudah menolak dan beliau marah. Lalu kan esoknya beliau bilang, itu papa ada kerjaan lagi. Dan udah dikasih uang makan. Sepertinya saya tidak bisa menolak Ustaz, apalagi pensiunnya tiga tahun lagi. Apakah dosanya ditanggung beliau? Mengajar, memanipulasi nilai. Jadi yang memberi nilai ini si anaknya yang bertanya gitu, memberi penilaian, tapi dia bisa membaca subtitle di YouTube. Jadi apa hubungan mengajar dengan dilihat YouTube? Pelajarannya ada di YouTube gitu. Saya sudah menolak. Jadi mungkin begini, Bapak ini masih bisa baca kalau lihat YouTube ada YouTube isinya ceramah bahasa Arab, bahasa Inggris, ada terjemahannya, mungkin masih bisa baca gitu ya. Ada teks. uh, <clears throat> tapi membaca tulisan murid-muridnya nggak bisa gitu. Nyuruh anaknya kasih nilai gitu ya. Terus disuruh oleh ayahnya memanipulasi nilai. Maksudnya memanipulasi teh harusnya anak ini nilainya 5 jadi 8 gitu. Kenapa? Karena dia baik umpah. Setiap kali ulangan selalu ngasih amplop 10 ribu. Lumayan untuk pulsa. Kuota sehari dua hari. Lalu dikasih nilai 10 ribu, satu, nilainya 1, 20 ribu tambah nilai 2. Harusnya 5 karena ngasih 30 ribu jadi 8. <laughs> Apa begitu? Kalau begitu, ya eh, jangan ditolak. Maksudnya suruhan orang tua untuk memberi nilai jangan ditolak, tapi beri nilai secara objektif. Ya perlu bertanya, Pak ini nilainya berapa? Soalnya sekian, udah. Kita tahu kaidah, soalnya 10, salah 2, 8. Soal 10, salah 6, 4. Gitu aja objektif, tanpa harus nanya ke bapaknya ya. Paling antisipasinya begitu sehingga tidak ada unsur kebohongan ya. Salah satu kerabat saya sudah mulai mengenal kajian sunnah. Akan tapi masih suka hmm, memantah atau mendengarkan ustad-ustad yang menyebarkan syubhat yang tidak benar akidahnya dikarenakan ketidaktahuan. Tolong nasihatnya Ustaz, kebetulan sedang menghadiri kajian ini kerabat saya. Taib. Dia sudah ngaji sunnah tapi karena baru belum mengenal manhaj. Mana manhaj adalah tariqatul faham lil kitabi was sunnah cara atau metoda memahami Quran dan Sunnah. Quran sunnahnya sama, Quran hadisnya sama. Yang dipelajari ayat, tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, hadis yang dipelajari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud sama. Tapi kenapa kesimpulannya berbeda? Metode memahaminya yang berbeda. Sumbernya sama, caranya e, beda, lahir kesimpulan yang berbeda, sikap yang berbeda, amalan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan manhaj. Cara yang benar dalam memahami Quran Sunnah serahkan ke ahlinya. Jadi merujuk kepada penjelasan ulama salafus soleh. Tidak beristihad dengan kebodohannya. Tidak memahami dengan akal dan fikirannya tanpa ilmu. Tanpa merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Ya, itulah manhaj. Ketika orang memahami ayat hadis menyangkut apapun akidah atau tafsir atau hadis lalu memahami dengan akalnya, dengan perasaannya, dengan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya, lahirlah penyimpangan. Karena ketidaktahuan, kekeliruan dalam memahami karena kebodohan itu disebut syubhat. Banyak duat ustadz yang seperti itu. Tersebarlah syubhat kekeliruan karena ketidaktahuan. Tidak merujuk kepada penjelasan para ulama salafus soleh dalam hal itu. Nah, kalau ada ustaz yang menyebarkan syubhat atau kekeliruan lalu dia ikut menyebarkannya berarti dia belum mengenal sunnah secara benar. Belum memahami manhaj secara benar. Bahaya apa tidak? Bahaya. Makanya untuk kategori awam seperti ini jangan memutuskan sendiri termasuk dalam memilih ustaz. Dikanya bagus, retorikanya bagus, banyak humornya, pikasirian, tidak bosan, didengar terus. Mau salah, mau benar, nggak peduli dia. Karena nggak tahu salah atau benar. Yang dia sampaikan ayat, yang dia sampaikan hadis, dia bisa bahasa Arab, backgroundnya e, pendidikan Islam, bagaimana nggak dipercaya gitu ya? Dia tidak tahu kekeliruannya, penyimpangannya. Dan ini berbahaya. Berdasarkan hal itu berkata para ulama. Di antara Ibn Sirin menyatakan al-ilmu din fanzuru min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil pemahaman agama kalian? Nggak boleh dari sembarang orang yang menyimpang pemahamannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah diajari oleh guru agama saya bahwa setelah mandi junub kita sudah suci dan bisa langsung sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Benarkah ini? Kalau yang dimaksud mandi junub ini memenuhi kriteria mandi menurut syariat benar. Intinya mandi itu terbasahilah seluruh tubuh dari ujung ke ujung. Ujung rambut sampai ujung kaki dengan seluruh bagian tengah tubuhnya. Apapun caranya, baik caranya dengan diguyur dengan gayung, dengan shower, main hujan-hujanan, nyebur ke kolam, terbasai seluruhnya, itu mandi. Maka dia suci. Allah berfirman, "Wa in kuntum junuban Kalau kalian junub maka mandilah dengan mandi junubnya hilang. Hadas kecil, hadas besar hilang semuanya. Dia suci, disebut fattaharu maknanya fagtasilu. Fagtasilu mandi maknanya itu sudah suci. Maka kalau mandi bisa menghilangkan hadas besar seperti junub, apalagi hadas kecil. Boleh dia sholat langsung tanpa berwudu terlebih dahulu. Tapi mandi seperti itu hanya menghilangkan hadas besar tapi tidak meraih keutamaan sunnah Nabi dalam hal mandi. Dalam halnya Nabi bersabda, karena Rasul seorang sahabat menyatakan karena Rasul SAW la yatawaddu ba'dal ghusli. Rasul SAW tidak pernah berwudu setelah beliau mandi ya. Bagaimanapun cara mandi. Adapun kalau kita ingin meraih dua hal, ya menghilangkan hadas besar plus hadas kecil, ya juga memperoleh eh, pahala sunnah Nabi dalam hal mandi, maka lakukan tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, cuci dulu kedua tangan sampai pergelangan, lalu berwudu seperti wudu mau sholat sampai ke kakinya lalu mandi ya dibanjur kepalanya kemudian kanan kemudian kiri terus basuh kedua kakinya maka dia memperoleh dua keutamaan. Pertama, dia mengamalkan sunnah Nabi dalam hal mandi dan dapat pahala dalam hal itu. Yang kedua, hilang hadas besar ataupun hadas kecil. Adapun kalau dia mandinya langsung jebur-jebur atau langsung nyebur ke kolam, langsung hanyat deh naon hanyat itu langsung hanyat lagi ke atas langsung naik lagi sudah terbasai semua sudah mandinya sah junubnya hilang hadas besarnya hilang dan dia bisa langsung sholat kalau mandi bisa menghilangkan hadas besar apalagi hadas kecil tapi dia tidak memperoleh pahala mengamalkan sunnah nabi dalam hal mandi ya itu dengan syarat mandinya terbasahi. Adapun kalau mandi junubnya seperti mandi anak muda sekarang, seluruh tubuhnya dibasahi kecuali kepala. Ada anak muda yang mandinya kayak begitu? Ada tidak? Aku rata-rata mandi, rambutnya nggak dibasahi, nggak tahu apa penyebabnya ya. Kalau saya mandi begitu serasa tidak mandi. Agak mending basahi rambut dengan kepala, badan enggak. Itu agak mending, seger, fresh. Serasa mandi, ya. Daripada seluruh tubuh dibasahi tapi rambut tidak dibasahi. Kan ada anak muda yang mandinya kayak begitu ya. Kalau saya dari muda, dari kecil seluruh basahi. Tapi kawan saya, saya lihat, kok kamu mandi tapi ininya masih kering. Nah ini mah tidak dibasahi gitu. Nah kalau mandinya kayak begitu tidak sah, dia tetap junub. Karena ada bagian yang harusnya dibasahi tidak terbatas. Dia tidak boleh berwudu langsung sholat karena masih junub. Harus dibatas, dibasahi seluruhnya barulah hilang eh, apa namanya hadas besarnya ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, yang mana ya? Ustaz akan eh, ada istilah <clears throat> Jika cepat-cepat menggapainya maka akan cepat hilangnya Jika cepat-cepat menggapainya akan cepat hilangnya Ya gitu Dan juga jika ingin mendapatkan keberkahan ilmu Ilmu tersebut dapat diamalkan dengan mudah Maka jangan cepat-cepat jadi jangan terburu-buru dalam mencari ilmu gitu. Tergantung maksud terburu-burunya gimana. Kalau pas kajian jam 9, ah jangan terburu-buru nanti aja jam 10 baru datang. Pas tanya jawab baru datang. <laughs> Itu keliru. Maka apakah kita tidak boleh belajar dari pagi sore seperti di perkuliahan agar bisa mengejar dan juga jika satu judul per hari lama sedangkan kita butuh ilmu itu setiap saat tidak seperti makan dan minum. Taib barakallahu fiik. Semakin lama semakin sering mencari ilmu semakin bagus. Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa beliau menjadi ulama besar? Dalam sehari beliau menghabiskan mempelajari ilmu selama 12 jam. Hanya belajar saja. Dua jam untuk tafsir, dua jam untuk hadis, dua jam untuk bahasa Arab, dua jam untuk uh, eh, fikih, untuk usul fikih. Total jenderal 12 jam dalam sehari semalam dan itu terus. Apa bosan apa tidak? Tergantung. Kalau belajarnya dengan penghayatan tidak akan pernah bosan. Syalal Bani rahimahullah kalau beliau sudah mentakhrij hadis, itu lupa segala macam. Orang yang mempelajari hadis dengan keilmuan yang memadai dengan sepenuh jiwa raganya. Ibarat seorang penyelam yang nyebur ke dasar lautan dengan alat selam yang memadai, yang canggih, kemampuan menyelam yang luar biasa, dia akan menelusuri seluruh dasar lautan dengan enjoy menikmati suasananya, melihat ada kerang, dilihat dulu secara detil apakah ini beracun atau tidak, apakah ini ada mutiaranya atau tidak. Lihat di sekeliling. Terus satu bagian itu selama diteliti ya. Setelah puas semua bagian terteliti pindah ke wah ini lebih menarik lagi diteliti. Tanpa terasa seharian sudah maghrib. Luh sudah maghrib lagi asat nih. Kan begitu. Orang yang mempelajari suatu ilmu secara mendalam dengan keahlian yang memadai akan seperti itu. Lupa segala macam. Tiba-tiba cangkeng sudah panas. Tiba-tiba bujur asap kandel. Ya, tiba-tiba mau berdiri susah sing siremen itu nggak kerasa. Maka berjam-jam waktu yang dia habiskan untuk itu nggak terasa. Nah, kecuali kalau target kita lain. Target kita untuk dunia. Target kita mempelajari ilmu sekedar untuk diketahui tanpa harus diyakini, dihayati dan diaplikasikan. Baru beberapa menit juga ah drak drak drak drak sambil baring repeperem ya. Maka tidak benar kalau umpah tidak boleh diforsir. Silakan forsir semaksimal yang kita bisa dengan penghayatan, dengan segenap jiwa raga. Sudah kita terangkan satu kaidah yang dipegang oleh para ulama, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa ati wa ati ba'daka walam yu'tika syai'a. Berikan seluruh potensimu untuk ilmu. Maka ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Tapi berikan separuh atau setengah atau sebagian potensimu untuk ilmu. Maka ilmu tak akan memberikan apa-apa sedikit pun kepada kamu. Kalau kita belajar ilmu sisa tenaga, sisa waktu, sisa segala macam baru belajar nggak dapat apa-apa. Harus total ya, seluruh jiwa dan raga ilmu eh, potensi yang kita miliki kerahkan untuk ilmu baru akan terasa nikmat dan barokah dari ilmu tersebut. Ya. Cukup sampai di sini saja insyaallah kita jumpa kembali hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.